Alhamdulillah pada malam hari ini malam Selasa tanggal 13 Syaban tahun 1441 yang bertepatan dengan tanggal 6 April tahun 2020. Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini dari mendulang faidah dari kitab Al-Allamah Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan pada bab yang ke-10 beberapa macam jenis as-sabr as-sabru lillah was-sabru billah was-sabru ma'allah as-sabru lillah yaitu bersabar karena Allah Subhanahu wa taala dia bersabar karena dia melakukannya semata-mata karena Allah karena dia cinta kepada Allah Jalla wa dan dia mengharapkan wajah Allah Azza wa Jal dan ridhanya yang kedua as-sabru billah bersabar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tanpa pertolongan dari Allah Jalla wa kita tidak akan mampu bersabar wa ma sabruka illa billah Tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga as-sabru ma'allah. Bersabar bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah komitmen seseorang. As-sabat wal istiqamah bersama Allah di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini kita memasuki bab yang ke-11. Berkata Al-Allamah Muhammad ibn Abi Bakar Al-Ma'ruf ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala pada bab yang ke-11, fil farqi baina sabril kiram wa sabril li'am. Perbedaan antara sabarnya orang-orang yang mulia dan sabarnya orang-orang yang hina. Jadi di antara orang yang hina juga ada yang bisa bersabar, namun berbeda antara kesabaran orang yang rendah, kesabaran orang yang hina dengan sabarnya orang-orang yang mulia. Kata beliau rahimahullah, "Kullu ahadin la budda yasbir ala ba'd ma yakrah, imma ikhtiyaran wa imma tirara." Setiap hamba dia pasti bisa bersabar atas sebagian hal-hal yang dia tidak senang atas sebagian hal-hal yang dia benci. Apakah sabar yang sifatnya ikhtiar atau sabar yang sifatnya terpaksa, ittirar. Fal karimu yasbiru ikhtiaran. Adapun orang yang mulia, dia bersabar itu berdasarkan ikhtiarnya dia, pilihannya dia sabar itu pilihan bagi dia. Oleh karena itu orang yang mulia dia mampu bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam meninggalkan apa saja yang dilarang di dalam syariat. Mengapa dia bersabar? ilmihi bi husni aqibati sabri, karena dia mengetahui dengan penuh keyakinan akan baiknya akibat dan hasil dari kesabaran itu. Wa annahu yuhmadu alaih wa yudhammu alal jaza' dan bahwasanya dia dipuji dengan kesabaran. Dia dimuliakan dengan kesabaran dan dicela apabila dia kehilangan kontrol, tidak memiliki as-sabr. Sudah kita terangkan sebelumnya bahwa lawan dari as-sabru adalah al-jaza. Jaza itu orang yang yang tidak memiliki kesabaran dalam menyikapi sesuatu. Wa annahu illam yasbir lam yarudd al-jaza'u alaihi fa'ita walam yunza anhu makruha walam yanzi anhu makruha wa anna al-maqdura la hilata fi dan bahwasanya apabila dia tidak bersabar maka dengan ketidaksabarannya itu tidak akan bisa mengembalikan sesuatu yang telah terlewatkan tidak bisa oleh karena itu kalaupun seseorang tidak memiliki kesabaran juga tidak ada manfaatnya ya tidak ada manfaatnya sehingga dalam setiap kondisinya dia dia selalu bersabar walaupun mendapat cobaan mendapat musibah karena kalau dia tidak bersabar maka tidak ada hasil juga dari ketidaksabaran itu Misalnya ketika seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya seorang anak yang dia cintai meninggal dalam kondisi anak itu uh, sangat dia cintai sering bermain bersamanya tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengambilnya yang wajib bagi seorang dalam kondisi seperti ini ya bersabar. Kenapa? Kalau tidak memiliki kesabaran pun tidak akan bisa menghidupkan kembali yang telah mati. Jadi kalau dia tidak bersabar maka ruginya dua kali. Dia sudah dapat musibah lalu kemudian dia tidak memiliki kesabaran ya dia mendapatkan dua kerugian maka seorang senantiasa bersama dengan as-sabr, bersabar. Dan dengan kehilangan kesabaran itu tidak akan menghilangkan sesuatu yang dia benci. Tetap saja apabila Allah Azza wa menghendaki untuk menimpanya maka akan menimpanya dan bahwasanya apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa ala maka tidak ada cara, tidak ada kekuatan untuk menolaknya. La muaqibal hukmi, tidak ada yang bisa mengeritik merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditakdirkan oleh Allah Jalla wa ala itu pasti terjadi. Wa ma lam yuqaddar la hilata fi tahsili. Dan apa yang tidak ditakdirkan pun ya tidak ada cara untuk bisa mewujudkan. Namanya tidak ditakdirkan. Sehingga tidak akan mungkin pula bisa dia meraihnya sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu telah dicatat oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak apa yang menimpamu tidak akan bisa meleset darimu dan apa yang meleset darimu tidak akan bisa menimpa kamu jadi yang wajib bagi seorang mukmin dalam setiap keadaan bersabar baik yang sifatnya ikhtiari atau yang sifatnya ittirari sabar ikhtiar atau sabar ittirar sabar terpaksa fal jaza'u khawfun mahdun darruhu aqrabu min naf'i. adapun kehilangan kontrol tidak memiliki kesabaran itu sekedar sebuah kekhawatiran semata kemudaratannya itu lebih dekat daripada manfaatnya. Manfaatnya bisa dikatakan tidak ada. Qala ba'dul uqala berkata sebagian orang-orang yang berakal orang-orang yang cerdik dia mengatakan al-aqilu 'inda nuzulil musibah yaf'alu ma yaf'aluhu al-ahmaq ba'da syahrin orang yang berakal itu ketika awal terjadinya musibah dia melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang yang bodoh sebulan kemudian. Orang yang berakal itu, di saat awal munculnya musibah, dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang bodoh sebulan kemudian. Apa maksud dari ucapan al uqalain ini? Seorang yang berakal, adalah seorang yang bisa mengontrol dirinya. Semenjak awal cobaan menimpanya. Semenjak ketika musibah itu menimpanya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamas sabru 'inda sadamatil ula. Kesabaran itu adalah ketika hantaman yang pertama. Ketika awal kali musibah itu datang menimpanya, ah disitulah yang dibutuhkan kesabaran. Banyak di antara orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, ketika awal terjadi musibah, di situ dia tidak mampu memiliki kesabaran. Padahal kesabaran itu dituntut pada saat itu. Orang bersabar kapan sebulan kemudian? Eh, itu wajar. Banyak orang bisa melakukannya. Ya, kata beliau di sini orang yang bodoh ya. Dia baru bisa melakukan nanti sebulan kemudian. Sebulan baru bisa bersabar. Dua bulan baru bisa bersabar. Itu bodoh. Yang cerdik adalah ketika musibah awal kali muncul. Awal kali menimpanya maka di saat itu dia segera bersabar. Nah ini yang dimaksud oleh beliau. Bahwa seorang yang berakal ketika awal munculnya musibah. Dia melakukan. Apa yang dia lakukan? Sabar. Apa yang dilakukan oleh orang yang bodoh sebulan kemudian. Orang bodoh kalau di awal terjadi musibah dia tidak memiliki kesabaran. Dia tidak mampu mengontrol dirinya. Dia kehilangan kendali, dia teriak-teriak, dia memukul-mukul tubuhnya, meronta-ronta. Ini perbuatan al-ahmaq, perbuatan orang bodoh. Nah, biasanya orang seperti ini sebulan baru bisa menenangkan diri. Jangan jadi orang yang seperti ini. Ini orang yang ahmak, kata beliau. Orang yang akil, orang yang berakal adalah yang mampu mengontrol dirinya. Dia bersabar ketika awal kali musibah itu muncul. Kama qila sebagaimana yang disebutkan pula dalam satu bait syair, ra'al amra yufdi ila akhir fasayyara akhirahu awwala. Ketika dia melihat bahwa perkara ini akan mencapai kepada akhirnya akibatnya maka yang akhir itu dia jadikan awal maksudnya kesabaran itu dituntut semenjak awal kali bukan di akhir tapi di awal jangan menjadikan sabar itu sebagai bahagian yang terakhir Di awal kali terjadinya musibah, dia meronta-ronta, dia meratap, dia begini, dia begitu. Nanti belakangan baru sabar. Tidak ada manfaatnya. فإذا كان آخر الأمر الصبر والعبد غير محمود فما أحسن به أن يستقبل الأمر في أوله بما يستدبره به الأحمق في آخره maka apabila akhir dari kondisi seseorang adalah bersabar, ya kan? Orang bodoh bagaimanapun dia berupaya untuk tidak mengontrol dirinya, dia kehilangan kontrol, pada akhirnya dia pun harus bersabar. Gitu. Nah, kalau akhir dari suatu keadaan itu kuncinya adalah sabar, ya kenapa tidak dari awal gitu? Jadikan itu sebagai yang pertama. Jangan seperti apa yang dilakukan oleh al-ahmaq, kata beliau. Orang yang bodoh. Menjadikan itu di akhir. Padahal hasilnya ya sama. Ah, hasilnya adalah hasil akhir. Iya kan? Yaitu as-sabru. Kesabaran. Wa qala ba'dul uqala berkata sebahagian orang-orang yang cerdik Man lam yasbir sabral kiram salasal wal bahaim. Barang siapa yang tidak mampu bersabar seperti sabarnya orang-orang yang mulia, maka dia akan kepanasan seperti panasnya hewan-hewan ternak. Barang siapa yang tidak mampu bersabar seperti sabarnya orang yang mulia, maka dia akan kepanasan. Maksudnya bahwa Ya, kalau hewan kepanasan itu ya kehilangan kontrol. Jungkir balik, balik jungkir. Tapi tidak akan membuahkan hasil. Tidak akan beri solusi. Fal karimu yanzuru ilal musibah. Maka orang yang mulia itu dia memandang, memperhatikan musibah itu fa in ra'al jaza' yarudduha wa yadfa'uha fa hadha qad yanfa'uhu al-jaza'u apabila dia melihat, apabila dia memandang bahwa kehilangan kontrol, tidak bersabar itu mampu menolak musibah tersebut, maka mungkin di sini bermanfaat seorang kehilangan kontrol. Seorang tidak memiliki kesabaran. Itu bermanfaat. Kalau memang tidak bersabar itu mampu menolak musibah. Tapi apa iya? Apakah seorang kehilangan kontrol mampu menolak musibah? Wa in kana al-jaza'u la yanfa'u fa innahu yaj'alu al-musibata musibatain. Namun kalau kehilangan kontrol, tidak memiliki kesabaran itu tidak memberi manfaat kepadanya, maka dia menjadikan musibah itu dua kali. Ya. Kata orang, sudah jatuh ketimpa tangga gitu. Jatuhnya sudah musibah, ketimpa tangga lagi. Maka dia rugi dua kali. Dia sudah terkena musibah. Apakah yang berkaitan dengan kerabatnya atau yang berkaitan dengan hartanya hilang, musnah. Itu adalah musibah ketika dia tidak bersabar ketika dia tidak mengontrol dirinya, tidak mampu menenangkan dirinya, maka itu musibah yang berikutnya. Tidak ada manfaatnya. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang mukmin adalah seorang yang mampu bersabar dalam dua keadaan. Sabar ikhtiari dan sabar ittirari. Sabar ikhtiari Sabar di dalam ketaatan kepada Allah, dalam meninggalkan maksiat. Sabar ittirari dalam menghadapi apa yang telah menjadi ketetapan dan takdir Allah Jalla wa'ala. Wa ammal la'imu fa innahu yasbiru ittirara Adapun orang yang hina dia juga bisa bersabar tapi kesabarannya itu terpaksa, ittirar Dia tidak memiliki sabar ikhtiari. Dia tidak menjadikan sabar itu sebagai pilihan. Tapi ya karena terpaksa. Mau tidak mau harus sabar gitu. Ini sabarnya orang yang hina. فإنه يحوم حول ساحة الجزع فلا يراها تجري عليه شيئا فيصبر صبر الموثق للضرب maka dia berputar di antara sifat jaza, tidak mampu mengontrol diri, meronta-ronta, meratap. Lalu ketika dia memandang ternyata tidak sabar itu tidak memberi manfaat kepadanya sedikit pun, akhirnya dia pun bersabar seperti kesabaran orang yang diikat untuk dipukul, kata beliau orang siap diikat. Untuk apa dia diikat? Untuk dipukul. Ketika dia dipukul ya, mau gimana lagi sudah. Mau melakukan perlawanan tidak bisa kok dia diikat. Lah terus gimana? Ya mau tidak mau sudah sabar ya. Ini sabar itirar ini namanya. Dia tidak punya pilihan. Sehingga orang yang laim, orang yang hina seperti ini, ya. Maka dia berjalan di atas kerugian dan kerugian. Tidak memiliki sifat sabar. Lalu kemudian pada akhirnya dia pun harus bersabar, sabar terpaksa. Kemudian apa pula perbedaannya antara sabar orang yang mulia dengan sabarnya orang hina? فالكريم yasbiru fi طاعة rahman. واللئيم yasbiru fi ta'ati syaitan. Kalau orang yang mulia itu sabar. Kenapa dia bersabar? Dalam menjalankan ketaatan kepada ar-Rahman. Kepada Allah Jalla wa'ala. Adapun orang yang hina, sabarnya itu dalam hal taat kepada syaitan. Falli'amu asbarun nasi fi ta'ati ahwaihim wa syahwatihim. Orang yang hina itu manusia yang paling mampu bersabar dalam menaati hawa nafsu dan syahwatnya. Dalam menaati hawa nafsu dan syahwatnya. Perhatikan itu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya. Yang gemar korupsi, sabar dia untuk korupsi. Yang gemar berzina, sabar dia dalam berzina. Yang gemar ini itu dari berbagai macam perbuatan kemaksiatan karena mengikuti hawa nafsu dan syahwat sabar dia di dalam melakukannya wa aqallun nasi sabran fi ta'ati rabbihim dan mereka orang-orang yang hina ini manusia yang paling sedikit kesabarannya dalam taat kepada Allah jalla wa ala fayasbiru 'alal badli fi ta'ati syaitan atamma sabrin dia mampu bersabar untuk mengeluarkan apa yang dia mampu dalam ketaatannya kepada syaitan. Sempurna sabarnya. Sempurna. Dalam rangka apa? Taat kepada syaitan. Walaupun dia harus mengeluarkan hartanya. Dia berjuang dalam menaati syaitan wala yasbiru alal badli lillahi fi aisari شيء namun dia tidak mampu bersabar untuk mengeluarkan sesuatu yang dia miliki karena Allah walaupun itu sedikit kalau judi wah berani dia bertaruh walaupun jutaan dia keluarkan tapi dalam hal bersedekah tetangganya ada yang miskin ada orang yang butuh bantuan untuk mengeluarkannya sebagai sedekah 10 ribu saja berat 10 ribu saja berat Allahumma musta'an wa yasbiru ala tahammulil masyaq li hawa nafsihi fi mardati aduwih dia mampu bersabar untuk memikul berbagai hal yang berat demi untuk mengikuti hawa nafsunya dan untuk membuat senang dan ridha musuh Allah Subhanahu wa taala. Sabar dia. Wala yasbiru ala adnal masyhaq fi mardati rabbih. Namun dia tidak mampu bersabar untuk memikul beban yang paling ringan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia sibuk sampai mampu begadang main internetan, chattingan dengan wanita yang bukan mahramnya, melihat gambar-gambar yang diharamkan, itu mampu dia berjam-jam sampai begadang. Mungkin dia nggak tidur di malam hari. tapi untuk membaca Al-Quranul Karim membuka mushaf setengah halaman ngantuknya luar biasa ngantuk dia berat dia subhanallah ini menunjukkan bahwa dia telah digiring oleh syaitan wa yasbir ala ma yuqalu fi ardihi fil ma'siyah wa la yasbir ala ma yuqalu fi ardihi idza udhiya fillah dia mampu bersabar ya untuk melakukan sesuatu yang orang-orang menyebut tentang kerusakan kehormatannya dalam hal dia berbuat maksiat dia sabar ya. orang-orang membicarakan itu fulan jelek itu orangnya ya itu penzina itu, itu pencuri itu, itu begini, begitu. Nah, dia sabar, biar aja. Ya. Yang terpenting bagi dia adalah dunia, dunia dan dunia. Namun dia tidak memiliki kesabaran ketika ada yang merusak kehormatannya karena dia disakiti semata-mata membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang berjuang di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah, seorang menyampaikan al-haq, seorang yang berupaya untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan mendapatkan cobaan dan gangguan-gangguan. Mungkin dia akan dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Ya. Tidak ada yang terlepas dari berbagai macam tuduhan-tuduhan, fitnah. Ma Allahu min bariyatihi wala nabiyul huda fa kaifa ana. Allah Azza wa Jal tidak selamat dari hamba-hambanya yang menisbatkan kepada Allah berbagai hal-hal yang yang yang kurang sementara Allah itu maha sempurna mereka mengatakan Allah punya anak. Mereka mengatakan Allah punya istri. Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak selamat. Beliau dituduh sebagai orang gila, tukang sihir, dukun, ahli syair, dan yang lainnya. Mengapa Beliau dituduh dengan berbagai macam tuduhan itu. Semata-mata karena beliau membela agama Allah. Beliau berdakwah. Mengajak manusia kepada jalan yang hak. Apalagi selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seorang yang karim, yang mulia, dia sabar. Walaupun orang mencelanya, walaupun orang mencercanya, menghinanya. Karena dia membela agama Allah maka dia bersabar. Tapi seorang yang lain kesabarannya dalam hal maksiat. Allah musta'an. Bal yafirru minal amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar khasyata ay yutakallama fi 'irdihi fi dhatillah Bahkan dia meninggalkan prinsip mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang manusia dari kemungkaran karena takut nanti dibicarakan kehormatannya, nanti dirusak kehormatannya karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Takut dia. Dia tidak ingin melakukan itu. Lalu apa yang dia lakukan? Wa yabdhulu 'irdahu fi hawa nafsihi sabiran 'ala ma yuqalu fi. Namun dia melakukan mengerahkan segala apa yang dia mampu untuk hawa nafsunya Padahal itu jelas merusak kehormatannya. Tapi dia sabar. Dengan pembicaraan orang-orang merusak kehormatannya. وكذلك يصبر على التبذل بنفسه وجاهه في هوى نفسه ومراده demikian pula orang yang hina itu bersabar bersabar untuk merendahkan dirinya, merendahkan kehormatannya demi hawa nafsunya dan keinginannya. Wala yasbiru ala tabadzul lillah fi mardatihi wa ta'atihi. Dan dia tidak memiliki kesabaran untuk berjuang karena Allah mengharapkan ridha dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. fahuwa asbaru شيء على البذل والتبذل في طاعة الشيطان أو مراد النفس nafs maka orang yang hina itu paling bersabar untuk berjuang untuk mengerahkan apa yang dia mampu dalam ketaatannya kepada syaitan atau kepada keinginan hawa nafsu wa a'jazu syai'in 'anis sabri 'ala dzalika fillah namun mereka orang yang paling lemah untuk mampu bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza a'zamul lu'm. Dan ini adalah kehinaan yang paling besar. Kerendahan yang paling rendah. Wala yakunu sahibuhu kariman indallah. Pemiliknya tidak akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala wala yaqumu ma'a ahli al-karam idza nudiya bihim القيامة qiyamati ala الأشهاد، ashhad dan dia tidak akan berjalan bersama dengan orang-orang yang mulia ketika nanti pada hari kiamat dia akan dipanggil di khalayak ramai maka akan dikatakan kepada mereka la ya'lamanna ahlul jam'i man awla bil karamil yaum ainal muttaqun maka orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. mereka lah orang-orang yang lebih tepat, yang lebih utama meraih kemuliaan pada hari ini, yaitu pada Yomul qiyamah. Manakah orang-orang yang bertakwa itu? Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar Radio Ibnul Qayyim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan dari bab yang ke-11 di mana Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan perbedaan antara sabrul kiram dengan sabrul li'am. Sabarnya orang yang mulia dan sabarnya orang yang yang hina. Yang rendah. Sabarnya orang yang mulia dia bersabar dalam dua jenis kesabaran, ikhtiari dan ittirari. Dia sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, semata-mata karena Allah dan sabar di dalam menghadapi apa yang menjadi ketetapan dan takdir Allah Jalla wa'ala. Adapun seorang yang liam atau laim, orang yang hina, maka dia tidak bersabar kecuali terpaksa. Dan kesabarannya pun bukan karena Allah, tapi karena tunduk kepada syaitan dan kepada hawa nafsu. Maka ini adalah merupakan kehinaan. Dan kita berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari jenis sabarnya orang-orang yang hina ini. Dari jenis sabrul li'am. Dan kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesabaran di dalam menjalani kehidupan dunia, sabar di dalam beribadah, sabar dalam mendekatkan diri kepada Allah, sabar dalam meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan sabar dalam menghadapi apa saja yang menjadi ketetapan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk, yang manis dan yang pahit. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kepada kita tambahan ilmu dan iman dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita faedah dari apa yang telah kita dengarkan dan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan apa yang kita amalkan duduk mendengarkan nasihat ataukah yang menyampaikan nasihat yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini semua menjadi sebab Allah Azza wa Jal meringankan segala beban yang kita rasakan dan semoga Allah Azza wa Jal segera mengangkat wabah yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin ini. Saya kira ini yang bisa saya terangkan. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.